Baik pendengar dan pecinta DKI Malaysia Jakarta di manapun Anda berada seperti apa yang sudah kami janjikan Kita masih dalam surah Al-Hasr surah ke-18 Kita masih dalam belajar lagu untuk sholat ya. ya Yang penting tidak sumbang dalam membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbilalamin Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du pendengar dan pecinta Radio Kemenis Jakarta syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Quran kita masih dalam surah Al-Hasr bisa dilihat surah ke 59 ayat ke-18 ya di inayah bisa dilihat inayahnya jilid ke-10 jilid ke-10 ada di halaman 46. Alhamdulillah ibu dan bapak sudah memiliki buku-bukunya tapi ya itu jarang dibuka ya Alhamdulillah mudah-mudahan sekarang sudah mulai kita buka-buka kembali Baik eh, surah ini dari maknanya Al-Hasr adalah maknanya tentang pengusiran Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa surat ke-8 Al-Anfal ini turun waktu perang badar Sedangkan surah ini, surah Al-Hasr ayat 59, turun pada waktu perang Bani Nazir. Ini orang-orang Yahudi yang diperangi oleh Rasulullah karena ulahnya mereka. Dalam ini juga nanti diungkapkan bahwa dalam strategi perang membakar pohon kurma, menebang sebagian itu diperkenankan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah orang-orang Bani Nadir Yahudi ini pada marah bagaimana Rasulullah, bagaimana anda ini katanya nggak boleh merusak, nggak boleh ini, tapi anda tebangin pohon-pohon. Turun ayat ini, ya, surat ini. Jadi diperkenankan apa saja di ayat kelima itu kan, apa saja yang kamu tebang dari pohon korma milik-milik orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atasnya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberi, memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik Kemudian di surah ini juga ada gambaran nanti selain kaf, orang kafir Yahudi, eh, kemudian juga nanti ada orang munafik. Orang munafik menyatakan, ya sudah kalau seperti itu saya ikut kamu, wahai Badi Nazir. Saya akan memerangi orang-orang Islam. Tapi ternyata orang munafik itu bohong gitu ya, pendusta. Nah ini. Kemudian diingatkan dalam surah mulai surah ayat 18 ini, kita untuk bersiap diri untuk apa yang akan kita lakukan besok. Itu, kemudian kita jangan melupakan Allah. Makna di sini perintah-perintah Allah ya. Apa larangannya, apa perintahnya dilaksanakan. Perintahnya, larangannya ya dicegah ya. Baik, surah Al-Hasr sudah ke-59. Ini tajwidnya dilihat ya. Kita coba penerapan tajwid. Jadi selain lagu, tajwid, tasin juga terjemah perkatanya dilihat kembali.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 Karena setelah matobinya ketemu huruf bertasid. Makanya di atas wawunya tidak ada sukunnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Taqullah langsung masuk ke lafaz Allah. Jadi matobi'i tidak dibaca panjang kalau lima hal. Satu ketemu alif lam komariah, dua matobi'inya ketemu alif lam samsiah, bertemu lafaz Allah nih wattaqullah, bertemu huruf bertasydid amanut. Nah ini dan bertemu huruf mati wanhar itu. Matobi'inya tidak dibaca panjang, jadi kosar, jadi pendek. Wattakullah lafad Allahnya dibaca tebel karena sebelum lafad Allah ada huruf berbaris domah. Wattakullah Wattakullah Wattakullah wal wal hukum lamati idhar wal tang ikhfa wal tangzur wal tangzur roknya tafkim karena sebelum rok mati ada huruf berbaris di atas Wal tanzur nafsun, nafsun jadi nafsum. Itu idgombi guna. Domatain ketemu mim. Nafsum ma matubi'i ma qaddamat hamas li'ghad. Qalqalah kubro ya. Karena dihentikan. Kubro yang kabir. Wa tuh wat wanya jadi enggak panjang dan memang itu bukan pemanjang alif di situ. Alifnya hamjah hamjah wasal. Wattakullah lafad Allahnya dibaca tebal tafkhim karena sebelum lafad Allah barisnya di atas. Wattakullah in guna ada berapa huruf guna? Ada dua ya. Innallaha tuh innallaha lafad Allahnya dibaca tafkhim tebal karena sebelum lafad Allah ada baris di atas. Jangan innallaha innallaha khabirun khabirun jadi khabirum tain ketemu baik klub ya khabirun bima matabi'i ta'malun mad arid lisukun itu ya ya ayyuhalladzina amanu wahai alladzina ya orang-orang yang amanu mereka beriman ittaqu bertakwalah kepada siapa ittaqullah bertakwalah kepada Allah wal tanzur dan hendaklah memperhatikan nafsun jiwa Nafsun itu bisa bermakna diri, bisa bermakna seseorang. Maqaddamat apa yang ia telah perbuat liqad untuk hari esok. Ya, ya. Kan ada itu sama godin, anak di paruh sehari Ramadan, hadis nanti paruh nilah ta'ala itu kan untuk ada kalau diniatkan. Wattakullah dan bertakwalah kepada Allah. Wanya dan ya. Wattakullah dan bertakwalah kepada Allah Innallaha sesungguhnya Allah khabir maha mengetahui bima ta'malun terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Ta'malun tuh mad arid disukun. Kemudian di halaman ke-47 inayahnya dilihat wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Gitu ya. Wala wanya jadi kosar. Lanya matobi'i. Wala taku kunya matobi'i. Nu matobi'i mad asli sami bae serba bae. Ka kaknya matobi'i tetapi tidak jadi panjang. Karena ketemu alif lam tuh. Jangan dibaca wala nuka wala takunu kal nyamber wala takunu kalladzina Kal kalladzi matobi ya nanya kosar kalladzina nasullaha lafaz Allahnya dibaca tebal tafkhim karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di atas nasullaha fa'ansahum fa'an ikhfa nun mati ketumsin fa'ansa sanya asli Fa'ansahum mimati ketemu alif hid idhar hukum mimati. Ang ikhfa uh, pusahum mimati ketemu alif idhar ulai mad wajib mutasil ulaika humul alif lam komariah humul fasiqun mad arid lis sukun wala wala takunu dan janganlah kamu adalah kalladhi seperti kaknya listas dia seperti orang-orang yang Nasallah mereka lupa Lupa Nasallah mereka lupa Lupa Allah Fa'ansahum lalu Allah menjadikan mereka lupa Anfusahum ya dari mereka Mereka lupa pada diri mereka sendiri Ulaika mereka itulah Humul fasikun Termasuk orang-orang yang fasik La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah Ashabul jannati humul faizun Tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Iyalah ya, masa sama. Beda. Ini penegasan. La yastawi tidak sama. Ashabun nar, penghuni api neraka, api. Ya, wa ashabul jannah dan penghuni surga. Ashabul jannah, penghuni jannah surga humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin la'allahum Baik, kajian kita masih tentang indeks Quran. Kalau tadi tentang surat Al-Hasr ya, sering kita baca. Kita akan meneruskan tentang topik kita tentang sholat ya, salat di hari Jumat ya salat Jumatan ya antaranya e, untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki indeks Quran yang jilid keempat bisa dilihat halaman 69 di sini ada larangan salat dengan bacaan keras ya larangan salat e, dengan bacaan keras untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki indeks Quran warna merah juga ada di halaman 296 tuh ya. Eh, bagus sama sebetulnya hanya kekurangannya di sini tidak ada nomor suratnya ya. Itu kalau di sini kan ada nomor surah yang terbaru ini. insyaallah bahkan nanti setelah indeks Quran ini dipahami betul, nanti ada indeks Quran yang uh, lebih lengkap lagi, saling melengkapi ya. Ini juga sudah alhamdulillah lah untuk kita belajar untuk awalan kita mau membuka ayat-ayat Quran, membuka surah-surah, membuka firman-firman Allah, kita akan tahu perintah dan larangan. Di surah ke-17, surah Al-Isra ayat 110 dilihat ya. Ini tentang larangan sholat dengan bacaan keras. Jadi nggak boleh ya Allah tidak tidak tuli, ya Allah tidak uh, mendengar apapun gitu tidak keras dalam artian terlalu kencang-kencang mengganggu orang gitu ya. Tapi saat sholat berjamaah pakai pengeras memang perlu gitu ya. Dan ini ada ya di surah surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-110. Ada ya. Nah, ini setelah uh, ayat sajadah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul id'u aw id'u rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna. wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي يا ولي ولي wali ada tasjid ولي it gunnah ولي من الذل وكب وكب وكبره تك حمس takbi matobi'i takbiro dua patah dibaca satu jadi mad iwad kita lihat katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman nama Allah ya dengan nama yang mana saja kamu seru dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Dan janganlah pula merendahkannya. Jadi sedang-sedang saja ya. Terlalu kencang enggak. Pelan enggak kedengaran juga enggak. Kecuali sholat yang sir ya sendiri. Yang zuhur, asar kan itu memang tidak tidak kedengaran ya. Hanya kedengaran kita, telinga kita. Dan tidak kencang-kencang. Nih. -kencang. Hmm. Janganlah membaca ayat-ayat Quran dalam sholat terlalu keras atau terlalu perlahan. Tetapi cukuplah sekedar dapat didengar oleh mak makmum. Itu ya. Itu. Tapi kalau lagi berjamaah kan memang pakai pengeras itu lain cerita. Nah, di tanah suci juga seperti itu. Kalau enggak bisa dibayangkan ya. Ribuan jemaah kemudian enggak pakai pengeras suara. Itu. Bagaimana di tempat saya nggak mau pakai pengeras suara itu mah bid'ah. Nah, itu mah masing-masing lah ya. Itu nggak usah berdebat, nggak usah diperbincangkan. Itu sama aja kalau mau bid'ah-bid'ahan ini saya bisa bicara di sini, ibu dan bapak bisa dengar di sana di zaman Nabi mana ada radio seperti ini, televisi atau sekarang yang canggih ya. Televisi TPRI mengadakan launching itu ya, TV digital. Wih, cak canggap ya. Pindah di situ migran dari TV analog ke TV digital. Jadi satu frekuensi bisa semua atau coba seperti itu. Kan itu enggak ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi Ibrahim diseru, tapi itulah kekuatan seruan Nabi Ibrahim ya. Berbondong-bondong orang yang berhaji, berumroh coba. Padahal enggak pakai pengeras suara itu kekuatan imannya, seruan ilahi. Nah ini. Jadi eh, ada yang pakai speaker, ada yang nggak, enggak apa-apa ya masing-masing lah. Tapi memang kadang-kadang itu yang kita nggak nggak setuju uh, pas azan ya memang perlu ya. Tapi pas wiridnya sebelum wiridnya kadang-kadang kencang-kencang keras-keras mengganggu sekitar gitu ya. Pakai speaker gitu ya. Ada positif ada negatifnya. Nah ini tentu pengurus masjid lebih bijak ya di sini bisa memilih mana yang penting mana yang perlu mana yang tidak gitu walaupun ya uh, baca Quran bagus, ya solawatan bagus. Tapi kan kalau mengganggu orang, nah ini apalagi sampai malam-malam gitu ya. Sekitarnya juga ada yang Islam, ada yang non Islam. Kadang-kadang kan begitu. Kok Islam ibadahnya begitu ya ganggu-ganggu orang? nah itu. Jadi kan nggak enak lagi ya. Dan memang Allah tidak men, tidak me, tidak menginginkan, tidak menyenangi yang mengganggu-ganggu itu tidak termasuk seseorang itu tidak termasuk beriman kalau tetangganya terganggu, terusik karena kita. Kan ibadah walau bayangkan orang yang baca Quran itu kan mulia ya, terpuji dan disenangi Allah dan Rasulnya. Tapi saat ada orang yang sholat, kemudian dia membaca Quran kenceng-kenceng mengganggu orang yang sholat, baca Qurannya jadi dosa. Ya, <laughs> coba ya. Jadi ya pada tempatnya benar gitu ya itu. Jadi kemarin ada yang bertanya bagaimana di tempat saya kencang-kencang. Ya ditegurlah diingatkan gitu ya. Itu apalagi hmm, udah maaf ya suaranya kurang enak, kencang-kencang gitu kan, mengganggu gitu. Orang juga kan perlu perlu istirahat. Itu lain tapi nanti kan sebentar lagi puasa ya. Ngebangunin sahur kan lain cerita gitu ya. Tapi memang waktunya juga harus dipilih ya. Jadi jangan sampai mengganggu sekitar. Nah ini. Janganlah pula, jadi jangan keras, jangan pula rendah, sedang-sedang saja. Karena yang disenangi Nabi itu Allah itu ausatuha itu ya pertengahan. Terlalu rajin ibadahnya. Itu terlalu terlalu terlalu semua yang terlalu enggak ya. Terlalu malas enggak, sedang-sedang saja. Kenapa? Kalau terlalu rajin di suatu ketika jadi malas itu Sedang-sedang ya. saja. Janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu tuh, itu kan? Dan kata-kata dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya dari kehinaan dan agungkanlah dia dialah Allah kita agungkan dengan mengagungkan yang sebesar-besarnya dengan pengagungannya ini walam yakullahu waliyum minazulli wa kabbirhu takbiro ini itu ya jadi seperti itu uh, ya kita teruskan topik kita di Jumat ini masih meneruskan tentang uh, apa hari Jumat ya eh, amalan-amalan uh, amalan -amalan saja di hari Jumat ini kemarin kan solawat Iya Faris saya teh sekarang menjadi bingung beribadah teh sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit kafir. Yang mana itu jadi ibadah itu? <laughs> iya, kembali aja pada Al-Qur'an, pada Al-Hadis dan pada pemahaman masing-masing. Sejak dari dulu ada perbedaan gitu ya. Ada Imam Maliki, ada Imam Hanafi, ada Imam Syafi'i, gitu ya, ada Imam Hambali, ada juga Ibnu Taimiyah, ada Muhammad Abduh, masing-masing. Jadi perbedaan itu jangan kaget. Ada Ibnu Rus, bahkan dari dulu juga ada yang uh, dalam tasawufnya kan ada Al-Hallaj yang mengaku anak Allah kan ada di Indonesia sisi Tijena. Jadi perbedaan-perbedaan itu memang sejak dulu sudah ada gitu. Itu ya uh, kita harus lebih uh, kembali aja pada pada Al-Qur'annya, pada al-hadisnya itu ya hmm, ini Pak Hari ada di lingkungan kami dia orang Islam memang rumah kami bersebelahan dengan masjid Jami orang itu tidak setuju dengan pengeras suara dan masjid sampai-sampai halaman masjid ditimpuk-timpuk batu Bagaimana mana Pak Ustaz nah, ini kembali kembali kepada hati itu ya uh, introspeksi masing-masing apakah memang <clears throat> kegiatan di masjid itu sangat mengganggu atau memang uh, dia tidak tidak senang dengan kegiatan uh, masjid juga perlu dimakmurkan kan yang nama ya'muru masajidallah itu kan jadi memakmurkan masjid penting jika tapi itu tadi jadi ada hal-hal tertentu pakai pengeras suara Eh, pengurus masjid lebih bijaklah dalam hari ini. Untuk azan, ikoma, iya barangkali ya. Karena untuk me, me, me, apa, memanggil supaya terdengar. Tapi saat wirid gitu ya. Uh, kalaupun pakai pengeras, pengeras di dalam aja. Sama ya uh, dekat rumah saya itu. Masjidnya sudah berdekatan itu kalau kalau secara hukum Islam pendapat ulama yang mana itu tidak tidak diperkenankan ya. Jaraknya sampai 10 meter dua masjid, dua-duanya dipakai Jumatan. Nah, ini udah udah di, gak dibenarkan itu Dua-duanya pakai pengeras suara. Coba bayangkan. Kalau ada yang azan itu kan kita harus mengikuti mengikuti bacaan azan azannya ya. Kecuali di sholat shalah la haula wala quwata illa billah kan di sana ada ada ada yang harus bacaan-bacaan nanti tentang azan itu. Tiba-tiba di masjid satu azan, masjid lain juga azan. Bukankah itu ngelelewe gitu ya apa ya? Ngolok-ngolok sepertinya. Iya kan? Harusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ngikuti. Ini mah enggak. Allah, nah ini berdekatan. Nah ini perlu pengurus masjid ini bijaksana. Bukankah kita Tuhannya, ilahnya, Allahnya satu, Muhammadnya Rasulullah. Azan itu untuk mengajak sholat. Apa jadinya kalau satu azan, satunya lagi azan berdekatan lagi jaraknya? Kalau jauh mungkin beda RT atau beda RW atau bagaimana ya. Masih bijaksana. Ini satu gitu loh. Coba bayangkan. Jadi eh, satu azan, satu lagi azan. Kita yang di rumah bingung dengerin yang mana <laughs> gitu ya. Nah ini gitu ya. Baik, bahasan kita tentang Jumat. Jangan lupa hari ini saya ada taklim di Depok ya. Hmm, tidak libur, kecuali Sabtu. Sabtu karena 16 Agustus, 17 Agustus libur ya. Gitu, ya, tapi hari Jumat ini kita mulai, eh, kita masih seperti biasa di Depok ya. Di Jalan Kartini eh, 28. Bahasan kita kemarin perihal keutamaan hari Jumat sudah disampaikan ya Eh, sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jumat. Pada hari itulah Nabiullah Adam diciptakan. Di waktu itu pula ia dimasukkan dalam surga. Dan waktu itu juga ia dikeluarkan dari surga. Kiamat pun tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Bahkan Nabi Adam juga wafat hari Jumat. Itu dalam hadis lain, penghulu sekalian hari adalah hari Jumat dan ia merupakan hari terbesar di sisi Allah Taala. Jadi rajanya hari Jumat itu, ya hatinya Quran, Yasin, gitu ya. Bahkan bagi yang ia lebih besar daripada hari Idul Adha tuh. Hari Jumat itu lebih besar daripada Idul Fitri atau Idul Adha. Bahkan orang orang yang tidak memiliki harta, tidak mampu, hajinya itu di hari Jumat, gitu kan. Itu bagi yang tidak mampu. Pada hari Jumat itu terjadi lima peristiwa yaitu Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabiullah Adam. Allah Ta'ala menurunkan Adam ke bumi. Allah Ta'ala mewafatkan Nabi Adam. Dan pada hari Jumat itu ada suatu saat di mana tidak ada seorang hamba pun memohonkan sesuatu kepadanya. Kecuali akan dikabulkan Allah permohonannya. Selama yang dimintanya itu bukan sesuatu yang haram. Ada juga nanti hadis yang lain doa di kobul itu saat azan dan ikoma, saat dua khutbah. Banyaklah ya itu e, keterangan lagi. Jadi memang harus banyak referensi itu. Setelah pada hari Jumat itu pula terjadinya kiamat. Maka tiada suatu malaikat pun, malaikat mukorrobin pun, tiada pula langit, bumi, angin, gunung, atau lautan, melainkan semuanya takut belaka e, pada hari Jumat. Ya, ini. Melainkan semuanya takut belaka kepada hari Jumat. Anak ini berdoa di hari Jumat, juga sudah jelas ya, sudah dijelaskan kemarin. Itu tentang keutamaan-keutamaan di hari Jumat. Ah, nah, kemudian juga di hari Jumat memperbanyak sholawat. Kan sekarang banyak yang bid'ah, yang bid'ah. Ini hadisnya ya, cukup kuat diriwayatkannya oleh Imam Bukhari dan Muslim salawat kan Allahumma salli ala Muhammad gitu ya. Dalam salat kan gitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad. Itu ya. Dari kecil saya suka pakai sayyidina. Nah, dalam salat usahakan tidak karena memang dalam beberapa hadis tidak ada sayyidinanya. Khawatir karena Nabi tidak mau di dibangga-banggakan, tidak mau dieluk gitu kan. Kalau di luar sholat mungkin itu eh, eh, apa masing-masing pendapat. Tapi dalam sholat sebaiknya tidak pakai sayyidina gitu ya ini tentang solawat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda min dari ayamikum yaumul jum'ah fihi khuliku adam wa fihi kubidu wa fihi nafkhatu wa fihi sa'qatu fa'aksiru alaya minas salati fihi fa'inna salatakum ma'rubah ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad arimta. Faqala innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, harimu yang paling utama ialah hari Jumat. Pada hari itulah Adam dicipta dan pada hari itu pula dicabut rohnya. Serta pada waktu itu pula ditiup sang kakala kiamat ya dan dimatikan semua manusia. Karena itu perbanyaklah membaca salawat atasku dan bacaanmu itu akan disampaikan kepadaku. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah bagaimana cara bacaan salawat itu disampaikan kepada anda? Padahal waktu itu jasad anda telah hancur luluh, telah tiada. Ujar Nabi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melarang bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi para nabi tetap utuh itu ya. Ini hadisnya kok. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abu Daud dan Nasai. Ini cukup kuat ya, tuh perawinya. Kemudian keutamaan di bulan bulan bulan suci Ramadan sebentar lagi. Nanti ya, insya Allah pekan depan kita selain sholat, puasa juga. Pak Hari tafsirnya kapan ya? Kita eh, lihat nanti ayat-ayat ayat-ayat tentang puasa, tentang siam itu kita tafsirkan juga. Gitu ya, jadi sesuai dengan tema kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan dalam meningkatkan kualitas keimanan kita. Itu, nah ini ya. Eh, pada malam dan siang hari hari pada malam dan siang hari Jumat, malam Jumat atau hari Jumat disunatkan pula membaca suratul kahfi. Ini yang nggak percaya nggak apa-apa, silahkan. Kalau surat kahfi di, disunahkan, yasin ya boleh juga. Tapi jangan yasinan aja, Quran kan bukan hanya yasin. Orang saya bisanya yasin ya nggak apa-apa juga kan. Nah ini, pada malam dan siang hari di, eh, di hari Jumat disunatkan pula membaca suratul kahfi berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainal Jum'atain. rawahun nasa'i wal baihaqi wal hakim tuh ya Barang siapa membaca suratul kahfi pada hari Jumat, maka ia akan diberi cahaya yang dapat meneranginya di antara kedua Jumat. Bayangkan. Itu kan nanti ada orang yang melaksanakan sholat Jumat dengan baik, jaga rukun syaratnya. Dari Jumat ke Jumat lagi akan diampuni dosanya. Coba. Masya Allah. Ini ya. Jadi eh, landasannya, dalilnya. Ada yang nggak percaya, itu masing-masing pemahaman ya. Tapi jangan mengkafirkan, nggak boleh. Kalau yang sudah bersahadat, kita bilang, hei kafir, kita sudah bilang kafir sendiri, nggak boleh ya. Ada saya dengerin di sebuah radio, malah saya jadi bingung. <laughs> sini kafir, sini murtad, sini musyrik, siapa yang benar atau kalau begitu. Nah kita kembali lagi kepada Al-Quran. Ini yang saya pegang, ini fikih sunnah ya. Ini fikih sunnah. Jadi dari sunnah-sunnah Nabi. Gitu ya. Kalau berbeda pendapat ya kepala kan sama tapi pemahaman berbeda-beda karena beda dalil, beda landasan. Ya silahkan saja selama Allahnya tetap satu, Nabi Muhammad Nabi terakhirnya. Itu Salatnya wajib, lima waktu seperti itu. Tapi kalau sudah berbeda dari rukun Islam, rukun imannya berarti itu memang bukan Islam itu ya. Itu. Eh, kemudian dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nih, man qara'a al kahfi fi yaumil jumu'ati alahu nurun fi tahti qadamihi ila anani samai yudhi'u lahu yaumal qiyamati wa ghufira lahu ma bainal jumu'atain. Oh. Barang siapa membaca surat kahfi pada hari Jumat, maka cahayanya akan memancar dari bawah kakinya. Allahu Akbar. Memancar dari bawah kakinya hingga menjulang ke atas langit dan akan meneranginya pada hari kiamat. Serta diampuni dosa-dosanya yang terdapat di antara dua Jumat. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Masya Allah. Ini, ya makruh membacanya dengan suara keras di masjid. Paham ya? Kenapa? Takutnya ada yang lagi sholat, itu mengganggu. Nih, Syekh Muhammad Abdul mengeluarkan fatwa mengenai hal ini. Ini ya, eh, ini kan tokoh eh, modernis keras ya Muhammad Abdul ini. Eh, sama Abdul Wahab juga ya, Wahabi Ibn Taymiyah kan nanti. Di antaranya ia menyatakan membaca surat Al-Kahfi di masjid di, di, dengan suara keras pada hari Jumat termasuk hal-hal yang dimakruhkan. Kan kadang-kadang ada saat menanti Jumatan ya kita baca Yasin, baca Tabarok, baca Waqiah, baca ar baca Quran pokoknya. Tapi jangan kenceng-kenceng gitu, jangan mengganggu orang yang mau apa uh, tahiyatul masjid, itu mau syukrul wudu gitu kan, salat-salat sunat. Itu. Nah, seperti halnya mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa atau malamnya untuk melakukan sholat tahajud. Eh, ini. Membaca suratul kahfi di masjid dengan suara keras pada hari Jumat termasuk hal-hal yang dimakruhkan. Dimakruhkan juga sama seperti halnya mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Berpuasa di hari Jumat tidak boleh. Jadi kalau mau berpuasa hari Jumat digabung dengan hari lainnya. Atau Kamis Jumat atau Jumat Sabtu atau malamnya untuk melakukan sholat tahajud. Ini maaf ya ibu, tidak menghubungi saya ya kalau lagi siaran. Kalau SMS bisa, kalau telepon gimana mengangkatnya gitu ya, nggak bisa. Jangan menghubungi saya untuk bertelepon, kalau untuk SMS silahkan. Uh, termasuk hal-hal yang dimakruhkan seperti halnya menghususkan hari Jumat. Jadi puasa hari Jumat saja nggak boleh, itu ya. Kecuali nazar, nazar tetap aja nazar ya Eh, saya mau kalau seandainya ujian saya selesai sukses saya mau puasa hari Jumat nggak boleh hari harus Jumat dengan Sabtu dibarengin gitu ya digandeng Kamis Jumat atau Jumat Sabtu gitu itu kecuali bulan suci Ramadan kan digandeng penuh satu bulan penuh ya nah juga menghususkan bacaan surat kafi pada siang harinya apalagi kalau sedang dibaca dengan dilakukan itu orang-orang di masjid bersikap semaunya paham ya bercakap-cakap dan tidak mendengarkan. Makanya saya kurang begitu suka, kurang begitu setuju kalau di masjid disetelkan pengajian. Iya, yang disetel pengajian, apalagi masjidnya dekat pasar gitu ya. Yang di pasar pada ngobrol, kan itu kalau Quran saat Quran dibacakan didengar. Faida kuri al Quran pastami'u lahu wa ansitulalakum turhamun itu kan. Itu bil amar wajib di situ. Jadi kita jangan nambah pak nambah dosa sama orang kan begitu. Bacaan Qurannya mah bagus, cuman eh, apa ya momennya, saat-saatnya. Sama mengucapkan salam itu sunnah. Jadi kalau assalamualaikum sunnah, tapi menjawabnya itu wajib gitu. Jadi kalau kita mendengarkan ada assalamualaikum dimanapun terdengar kita jawab waalaikumsalam. Tapi memang kalau kita masuk ke rumah kita harus mengucapkan salam walaupun nggak ada penghuninya karena ada malaikat di situ kan. Itu. Itu ya. Jadi tahu-tahu ilmunya, tahu triknya. Ini juga bacaan seperti itu sering mengganggu kehusuan orang-orang yang sedang sholat. Maka nah, hal itu terlarang. Itu tadi ya yang bertanya tentang pengeras suara. Ya pengurus masjid lebih bijak lah ya. Pengeras suara itu ya untuk saat ya azan, ikomah. Salatnya ya pakai, kalaupun perlu pakai pengeras suara tapi nggak usah keluar gitu kan. Ada pakai saklarnya ini untuk ini suara untuk pengeras suara keluar, ini suara dalam gitu. Jadi tidak mengganggu, jadi nyaman gitu ya. Kan kalau bayangkan kalau suara itu dikeluarin. Sementara ibu-ibu kan uh, lebih utama sholatnya di rumah. uh, itu mendengar suara yang di masjid kan mengganggu ibu-ibu yang lagi sholat. Ada juga yang bertanya, Pak Haris saya seorang diri, seorang ibu, saya boleh ke masjid? Boleh. Cuman ibu itu utamanya kalau utamanya di rumah untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak di masjid bahkan 27 derajat kan itu pahalanya ya keutamaan e, ibadah bersolat berjamaah itu. Itu. Tapi kalau tidak menemukan, e, eh, kenapa wanita eh, tidak boleh ke masjid? Khawatir menimbulkan fitnah. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, apalagi saya lebih supaya lebih husu bacaannya berjamaah di masjid, dia boleh gitu. Tapi untuk kaum wanita di rumah itu lebih utama. Sama sepertinya kaum laki-laki, kaum bapak lebih utamanya di masjid. Nah, kalau sholat sunatnya jangan salah nih. Kaum pria juga utamanya sholat sunatnya di rumah. Makanya Nabi itu kalau pas mendengar azan, azan kan sholat kobliahnya di rumah dulu, baru ke masjid. begitu. Bahkan sholat fajar kan di rumah dulu. Sampai di masjid Eh, itu dulu ya kobliyah dulu gitu atau sholat syukur wudu dulu kalau ya kan tahiyatul masjid baru sholat nah ini jadi cukup jelas ya kemudian di hari Jumat juga di, diharuskan mandi berhias menggosok gigi dan berharum-haruman semua yang tersebut itu disunatkan bagi orang yang hendak menghadiri pertemuan dengan orang banyak bukan hari Jumat sebenarnya ya Eh, Islam itu agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Saat badannya bau, bau bawang tidak boleh ke masjid. Ya. Ada nanti beberapa hadisnya. Ya, terutama di sholat masjid ini bayangkan aja masjid penuh gitu ya. Maaf bau, ya badannya kurang begitu enak kan mengganggu sekitarnya. Nah ini mandi dulu pakai harum-haruman gitu ya sehingga tidak mengganggu orang lain. Nah dalam hal ini tak ada perbedaan di antara lelaki dengan wanita, besar atau kecil, tua atau muda, musafir atau mukim. Ringkasnya adalah dalam keadaan bersih dan berhias dengan jalan mandi dan mengenakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Menggosok gigi dan harum-haruman mengenai masalah ini ada beberapa hadis di antaranya ada dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin al-ghuslu yawmal jum'ah wa yalbasu min salih siyabihi wa in kana lahu tibum massa minhu. Rahu Ahmad ya. Uh, dan Bukhari Muslim nih cukup wasaikhoni. Setiap orang muslim hendaklah mandi pada hari Jumat, mengenakan pakaiannya yang terbaik dan kalau punya tuh yang terbaik hendaklah pula memakai harum-haruman. Hadis lain ma'ala ahadikum law ishtara thawbaini liyaumil jum'ah siwa sauba mihnatih. Apa salahnya bila kamu membeli sepasang pakaian membeli sepasang pakaian lagi untuk persediaan pada hari Jumat di samping sepasang pakaian untuk bekerja. Jadi oh dikhususkan untuk Jumat ini. Ya. Hadis lain لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهور ويذهن من ذهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم illa ghufir lahu minal jumu'ati ilal jumu'atil ukhra rawahul ahmad wal bukhari tiada seorang pun yang mandi pada hari Jumat dan bersuci dengan alat-alat kebersihan yang dimilikinya kemudian ia berminyak dan bersisir serta memasuk, eh, memakai harum-haruman lalu ia pergi ke masjid tanpa memisahkan di antara dua orang yang telah duduk. Jadi duduknya jangan jauh-jauhan. Kemudian mengerjakan sholat sunat, serta mendengarkan imam di waktu berkhutbah. Melainkan akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Percaya enggak hadisnya? Ini hadisnya kuat. Kalau enggak ya sudah itu memasing masing Tapi jangan ingkar sunnah ya. Nah, mengenai pengampunan dosa, maksudnya hanyalah dosa yang kecil-kecil saja. Berdasarkan riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, selama ia tidak mengerjakan dosa besar gitu. Hadis yang lain, hakun ala kulli muslimil ghuslu wa tibu wasiwak yaumal jumu'ah. Sepatutnya lah setiap muslim itu mandi, berharum-haruman dan menggosok gigi pada hari Jumat. Gitu hadis lain, ya ma'syarul muslimin, hada yaumu ja'alallahu lakum 'idan fadhasilu wa 'alaikum bisiwak. Wahai kaum muslimin, inilah suatu hari hari Jumat ini yang dijadikan Allah untukmu sebagai hari raya. Dari itu hendaklah kamu mandi serta menggosok gigi. Ini kemudian datang hari Jumatan jangan pada telat gitu ya datang lebih pagi ke sholat Jumat kecuali bagi imam. Karena kalau imam sudah datang, nah pahala-pahalanya itu ketinggalan. Jadi imam belakangan dan cerita harus sama lah sama apa mobil ya. Yang penting penumpang dulu, supirnya belakangan gitu. Nih ya. al Alkoma berkata, saya pergi bersama Abdullah bin Mas'ud ke Jumat. Kebetulan di sana telah ada tiga orang yang telah dahulu datang. Lalu kata Abdullah, sayalah yang keempat dan yang keempat itu tidaklah jauh dari Allah. Saya telah mendengar Rasulullah bersabda, "Inna nasa yajlisuna yaumal kiamati ala qadri tar tarwahihim ilal jumu'atil awwalu thumma thani thumma thalithu thumma rabi' wa ma rabi'u arba'ah arba'atim minallahi biba'id. Orang-orang itu nanti pada hari kiamat akan duduk berurutan menurut kesegeraan mereka pergi ke salat Jumat. Allah Rabbi. Kalau sering telat nanti gimana? Yakni yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan yang keempat itulah tidak jauh dari Allah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Munziri hadis yang lain ini banyak ya tentang hadis ini tidak apa-apa ya nah, ini ada juga eh, Pak Hari kalau jumatan kok di tempat saya lama-lama banget nih ya boleh nggak sih lama-lama seperti itu hmm, eh, kalau dia lama berarti tidak punya ilmu, tidak mengetahui. Coba ya kita ini ini saya kasih tanda buat Jumat depan nih. Nih, karena bertanya nih dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhu katanya, Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, Inna tula salati rajuli wa kisara khutbatihi innatun min fiqhihi fa'ati fa'ati salah wa aqsirul khutbah. Nih, rawahul Ahmad wa Muslim. Ya, riwayat hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Nih. Sami tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda. Ya, yaqul, "Inna tula salati rajuli" Sesungguhnya panjangnya salat dan singkatnya khutbah wa qisaru khutbatihi tuh, menunjukkan pengertian seseorang dalam soal agama. Jadi jangan dianggap, "Ih, dia mah hebat khutbahnya lama banget." Eh bacanya suratnya pendek-pendek. Itu tidak ngerti ilmu sebenarnya. Yang ngerti ilmu itu khutbahnya dengan bacaan sholatnya sama. Bahkan bacaan sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Nih, saya baca lagi ya. Sesungguhnya panjangnya sholat dan singkatnya khutbah merupakan pengertian seseorang dalam soal agama. Dari itu perpanjangkan. Panjangkanlah sholat dan singkatkanlah khutbah. Ya iyalah Jumat itu ibadah. Sedangkan orang-orang juga lagi bekerja, lagi ini ilmu khutbah lama-lama. Kadang-kadang ngobrol, nggak ngerti juga. Kadang-kadang kakinya diangkat seperti lagi lagi nonton layar tancap. Nah boleh juga gitu. Karena nanti e, khawatir tertidur, klepnya terbuka. Ya itu dia. Ada banyak hal-hal nanti kita e, apa kaji lagi tentang Jumat ini. Jadi itu yang bertanya khutbahnya panjang itu bukan berarti dia menandakan dia tidak ngerti ilmu. Orang yang ngerti ilmu itu bacaan sholat itu lebih panjang daripada khutbahnya. Ini mau khutbah sampai 30 menit. Eh sholatnya 5 menit juga enggak. Nah ini ini ini ya. Ini nih. Ini hadis hadisnya cukup kuat. Sesungguhnya panjangnya sholat dan singkatnya khutbah menunjukkan pengertian seseorang dalam soal agama. Dari itu panjangkanlah sholatnya dan singkatkanlah khutbahnya. Sayang waktunya. Insyaallah Senin kita indeksnya dan tafsirnya kita mulai tentang e, saum ya puasa. Miliki indeks yang keempatnya karena memang maaf ya bukan ini karena tentang sholat dan puasa ini S dan P itu surat ada di indeks nomor 4 jilid 4 atau yang memiliki e, buku yang warna merah juga silahkan. Jangan lupa hari ini saya juga ada taklim belum libur di Depok ya. Silahkan di Jalan Kartini 58 Mbak ada sholat Jumat saya sudah ada Jumatan di Depok di sana ya. Itu e, eh, dan untuk ibu dan bapak yang ingin mempersiapkan murotalnya surah al Imron untuk hari Kam hari Sabtu ya. Ayat 1 sampai 32 murotal. Surah Al Imron ayat 1 sampai 32. Ayat 1 sampai 32 surah Al Imron jadi jangan lupa hari ini ada taklim di Depok Jalan Kartini 58 Tidak libur Untuk Sabtu dan Ahadnya karena 16-17 libur ya Untuk hari ininya nggak libur Jadi silahkan kami tunggu kehadiran Ibu dan Bapak terbuka untuk umum yang ingin hadir Ba'da salat Jumat di Depok Jalan Kartini 58 ada saran, ada kritik, ada masukan silahkan ke 0812 828 7881 0812 8287881. Jangan lupa bantu juga anak-anak kami, anak-anak yatim kami, pesantren kami, rumah yatim kami ya untuk memajukan uh, pendidikan mereka. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan yang ada. bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.